فتاوى مختارة فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة ما هو توحيد الأسماء والصفات نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها لأن هذا مما استأثر الله بعلمه Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak menyerupakannya dengan suatu apapun. Tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu taala alam bisawab.